Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi munazzahun an kulli naqsin wa huwa jami'ul kamal wa ghaniyun amman siwahu. والصلاة والسلام على السيد الكامل بالفضائل الذي خصصته في الآزال بصاحب جميع صفات الكمالية ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa huwa kanzihil a'zam alladhi yamla'u min nuri jalali wa jamali la ilaha illallah wa wasitatil udma li ahli La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah Amma ba'du Hadratil muhtaram al-mukarramun Para sesepuh, para alim ulama Khususipun panjenenganipun Kaki Abu dan panjenenganipun Bagi Mustafa Bakri lan sesepuh-sesepuh sanesipun engkang boten sakit kula sebutaken salah setunggal setunggalipun yang saya hormati para habaib al kiram khususnya Al Habib Muhammad bin Ahmad Al Abbas Habib Abdurrahman Syihab Auladana Habib Hasan Syahab Habib Zain bin Smith dan sesepuh-sesepuh habaibnya yang lain Habib Abdurrahman Basyaiban yang saya hormati bapak-bapak pejabat sipil TNI dan Polri yang saya banggakan dan saya hormati bagaimana tidak para beliau adalah tulang punggung bangsa khususnya akhina saudara kita Bapak Bambang Bitoro Bupati Batang Bapak Kapolwil Komisaris Besar Polisi Bapak Al-Hajj Manahan Daulay Bapak kita Kapolres kita juga beliau ini termasuk kiai kok diam-diam cuma sewaktu-waktu ini perlu Bapak untuk naik panggung memberikan pencerahan Bapak-bapak muspika maaf saya ketinggalan tadi Bapak dan Dandim kita juga yang tidak terlepas kita banggakan dan kita hormati atau yang mewakilinya Bapak-bapak Muspika, Bapak Camat, Bapak Danramil, Bapak Polsek, Bapak Kepala Kelurahan atau Bapak Kepala Desa dan seperangkatnya, panitia penyelenggara Haflatil Maulid Bapak Haji Fauzi sekeluarga Ma'asyiral muslimina rahimakumullah Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan beberapa kenikmatan-kenikmatan Khususnya nikmat yang paling agung Yaitu nikmatul imani wal islam kita masih diberi sehat akalnya sehat jiwanya semoga juga sehat fisiknya atau lahiriahnya yang kedua kita mensyukuri tidak terlepas yang harus kita syukuri setiap harinya digolongkan umat Nabi akhir zaman Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi yang tidak pernah dipanggil oleh sang penciptanya dengan panggilan-panggilan namanya belaka tidak sebagaimana para nabi-nabi terdahulu. Sebab apa? Kalau nabi besar kita, idola kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekadar hanya nabiil ummah saja tapi nabiil anbiya nabine para nabi, nabi Sebelum Rasulullah dilahirkan Satu periode ada dua nabi atau tiga nabi Seperti di zaman Nabi Allah Ishak Ada kakaknya yang menjadi nabi dan rasul Ialah Nabi Allah Ismail Satu zaman di zaman Nabi Allah Ishak itu sendiri anaknya juga menjadi nabi. Nah, namanya Nabi Allah Yakub. Di zaman Nabi Allah Yakub juga anak nabi, ada nabi dan rasul lagi, putranya sendiri Nabi Yusuf. Di zaman Nabi Yusuf tidak single atau sendirian. Juga di situ ada nabi lagi, Nabi Ayub, di zaman Nabi Allah Hud tidak lama juga satu zaman dengan Nabi Allah Saleh. Di zaman Nabi Allah Musa, Shu'aib, Harun, Musa. Di zaman Nabi Allah Zakaria, Isa, Yahya. Di zaman Nabi kita sendirian single fighter yang singkat umur hanya 63 tahun lebih 4 bulan Nabi yang terpilih bukan manusia biasa tapi manusia luar biasa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmatan lil alamin. Ketauladanan telah diberi contoh oleh yang menciptakan. Artinya yang menciptakan menghormati, menjunjung, melindungi kepada yang diutusnya. Maka di dalam ayatul Quran ada kalimah mu'adzam nafsah lafal jamak. Seperti contoh nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan aneh kan? Allah Ta'ala piyabak wahdahu la syarikalah tidak ada sekutunya tapi mengambil menggunakan kalimat kata nahnu mengapa mengatakan nahnu tapi yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat jamak karena tiada sekutu contoh la ilaha illa illa ana fa'budu tiada dat yang wajib kalian sembah terkecuali aku maka bersembah sujudlah kepadaku mufrad bukan kami menggunakannya di sini perbedaan balaghah bahasa di dalam Al-Qur'an kalau kita tidak mengetahui dan jeli di dalam balaghah Al-Qur'an kita akan sesat cara menafsirkannya tepat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man fasarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa makadahu minan nar barang siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan hasil mata kepala sendiri maka dia akan dimasukkan dalam api neraka Mengapa Allah Ta'ala berfirman dengan menggunakan muaddam nafsah nahnu nazzalna dzikrah karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan memerintahkan Jibril kalimah nahnu mengangkat malaikat Jibril itu hebatnya banyak lagi kalimah nahnu apa diantaranya firmannya Allah Ta'ala Allah Ta'ala telah meniup kami telah meniupkan ruh ke perutnya Siti Maryam artinya nahnu di sini Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril meniupkan ruh ke perut Nabi Sayyidatina Maryam banyak lagi dan kalimat nahnu kalimat jamak mengandung kalimat tawasul tidak untuk pribadi sendiri saja satu contoh ihdinas siratal mustaqim bukan ihdini tapi ihdina tunjukkanlah kami kami al-mukminun kami al-muslimun dalam kalimah lafal ihdina pendidikan yang sangat luas dan dalam mengajak antar manusia dengan manusia umat itu sendiri akan saling peduli di antara satu sama yang lain ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman tidak boleh mempunyai sifat masa bodoh cari wong Jakarta ini lulu gua-gua ini di sini lu suratul fatihah luar biasa sampai kepada masalah hampunan minta hampunan tidak boleh ataupun dididik oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kau mengutamakan dirimu sendiri soal perkara engkau minta ampunan kepadaku tapi pikirkanlah semua kelemahan-kelemahan antar kalian wahai kau hamba-hambaku contohnya Rabbana ghafir lana walil ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim Ya Tuhan kami, hampunilah kami semuanya, bukan hampunilah aku. Kepedulian ini pendidikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mendalami kalimah per kalimah Al-Qur'an yang mempunyai kandungan-kandungan dalam lafzul jama' kita malu sebetulnya. Cuma kita biasanya memahami hanya titik keperluan doa wassalam. Kita tidak mau mentolaah menghayati dalam kalimah jama' Coba saya bayangkan saja berapa miliar berapa ratus juta umat Islam di dunia ini pada waktu ketika seseorang hamba Allah yang beriman berdoa Rabbana ghafir lana ya Allah ampunilah kami yang di barat, yang di timur, yang di utara, yang di selatan selagi mereka min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kategori orang-orang itu masih mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk dalam kalimah Rabbana ghafir lana walil ikhwanina alladhina sabakuna bil luas sekali kita harus jeli di sini harus tanggap Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal minal khasirin sampai kita kami minta dijauhkan dari golongan orang yang rugi bukan individu yang diminta saya atau aku inilah satu contoh kita masih asik di batang daerah ini. Masih kita duduk bersama. Tapi di lain daerah sudah mendekati waktu tahajud. Lebih ke timur lagi, mungkin sudah tahajud. Mungkin yang di fak-fak di Irian Jaya atau sekarang Papua. Di sana waktunya sudah mendekati waktu subuh. Kita bubar habis maulud di sana waktu subuh. Mereka sudah mendoakan kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Belum doa kunutnya. Allahumma hadina fi mahadait. Wa'afina fi ma'afait. Mereka sudah peduli kepada kita dan waktu yang lampau. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus Jalan yang lurus yang kau ridhoi sebagaimana engkau menunjukkan dan memberikan kenikmatan kepada min ahlil jannah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Luar biasa. Ini makna yang dalam ukhrawi, makna yang dalam duniawi. Saudara mukmin kita, mungkin yang ada menjadi pejabat, ada yang menjadi TNI, ada yang menjadi Polri, ada yang menjadi sipil, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi segalanya, profesinya masing-masing. Masuk dalam kalimah ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang segi pemerintahan akan memutuskan segala sesuatunya karena doanya yang mukmin ihdinas siratal mustaqim insyaallah jajaran manapun akan masuk dalam kalimah ihdinas siratal lurus di dalam menjalankan hukumnya ulamanya masuk juga di dalam ihdinas siratal mustaqim Tunjukkanlah dan kekuatan untuk kami semuanya untuk mengajak ke jalan yang lurus supaya turun rahmah barokah dari Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala para bahaya yang akan mengigap mengakibatkan perpecahan umat, perpecahan bangsa, pecahnya tanah air dan lain sebagainya. Kita masuk dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal luar biasa. Ini saya bahas surat Fatihah. Un selambene dibel nganti membeli tekan subuh urat tekan itu baru suratul fatihah dalam ihdinas siratul mustaqim bagi orang-orang saudara mukmin kita yang dalam perjalanannya, perdagangannya mungkin dia akan rugi, dia akan mengalami kecelakaan dan lain sebagainya yang dia jauh dari keuntungan karena doa kita yang betul-betul cara memintanya kepada Allah ihdina siratul mustaqim para pedagang kita, ekonomi bangsa kita, ekonomi republik ini akan mendapatkan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Ihdinas siratal Ya makane nek donga kok cemedhit. Dongane do kumet teh, ya eman. Inilah suratul Fatihah begitu hebatnya tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah jamak jadi lafzul jamak lafzul global yang tafsir lain lagi begitu pula bagaimana Allah Ta'ala mendidik umat di mana saja umat itu berada yang merasa jadi umatnya Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kalimah jamaknya. Satu. Yang kedua, bagaimana mendidik Allah taala? Allah taala mendidik kepada umat ini supaya mengerti santun. Mengerti akhlakul karimah. Dan siapa yang dijunjung oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapat predikat dari Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'alla khuluqin Adib orang yang mempunyai sungguhnya engkaulah yang mempunyai akhlak yang agung Adib maknanya agung maka Allah Ta'ala memberikan contoh kepada umat supaya mengerti kepada siapa yang dipuji oleh Allah wa innaka la'ala lukin adim Allah Ta'ala memanggil kepada Rasulullah tidak memanggil namanya belaka Ya Muhammad, Ya Ahmad tidak ya ayuhan nabi ya ayuhan rasul ya mudathir ya muzammil dan lain sebagainya pangkat nabi kita diangkat oleh Allah subhanahu padahal dia yang maha dalam segala sifatnya orang-orang ini sedunia umpamanya menyembah kepadanya tidak akan menambah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sifatnya. Seandainya satu dunia ini bermaksiat, itu pun tidak ada tidak akan mengurangi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian mengangkat kepada kekasihnya tidak pernah memanggil dengan namanya belaka contoh akhlakul karimah untuk umat Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang luar biasa singgawi urip eh singgawi ngergani jurawa edw kok arep mungkuli singgawi gawe urip niku tekon diceritane Bersinlah maka dengan adanya peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada intinya untuk meningkatkan menambah kecintaan kita yang tidak bisa kita ganggu gugat masalah kecintaan ini. Menambahkan rasa kecintaan-kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah taala pasti harus melalui pintunya cinta dahulu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita kenal sama Rasulullah kita mengenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita hingga semoga dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita tidak dikenal oleh Rasulullah pasti dikenal setiap maulud kita menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim belum setiap waktunya di musola kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap mukmin membaca salawat kepada Rasulullah satu malaikat lari kepada Rasulullah menyampaikan salamnya siapapun dari umat ini ya Rasulullah menghaturkan salawatnya Fulan bin Fulan Batang Fulan bin Fulan Pekalongan fulan sak disone sak arane wong tuane disebutkan oleh malaikat itu di waktu menyampaikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi besok kalau sampai dibangunkan dari alam kubur sampai Rasulullah tidak kenal, ya jangan menyalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena daftar nama itu tidak pernah nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itulah. Di sini hebatnya. Tawasul terus hubungan itisol antar umat dengan Nabi yang tidak pernah putus sampai Rasulullah bersabda apa ana indaman salla alayya saya selalu berhadapan dengan orang-orang yang membacakan selawat kepada aku luar biasa adalah hadis yang keras lagi dari Rasulullah pendidikan mana siasa mana siasa salata alaiya ila idha dakirni fata'at ilal jannah. Barang siapa melupakan membaca selawat kepada aku ketika mereka mendengar namaku disebut, maka apabila dia masuk surga akan tersesat dia masuknya. Luar biasa. Ini hadirnya sahih. Jadi anggap ada hadith sidik-sidik dhaif sing ngomong doif guru tentu ahli hadis kok doif inilah banyak sekali dari itu ma'asyiral muslimina rahimakumullah bila mana kita sudah tumbuh rasa kecintaannya kepada Rasulullah insya Allah dengan bentuk segala maksiat apapun akan takut kepada kita sendiri orang usah ruwet bangkitkan dahulu rasa kecintaan kita kepada Rasulullah kalau sudah kita tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah kita tidak takut apa namanya kita takut apabila kita putus cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah putus cintanya kepada Rasulullah pasti putus cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang Denny eh, maka dengan penanaman maulud, dengan peringatan maulud, peringatan maulud itu khususnya. Kalau mau menghindari maksiat dan lain sebagainya, bangkitkan dahulu kecintaan ini kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Seperempat perkota, seperempat penduduk kota hidup kecintaannya kepada nabinya aman kotanya aman desanya karena apa? Kalau mau berbuat yang tidak baik, yang merugikan dirinya, merugikan agama, merugikan lingkungannya, merugikan merugi, merugikan bangsanya dan sekitarnya, dia selalu akan malu kepada orang yang dicintai. Malu rasanya karena sebab apa? Rasulullah tidak pernah mengajar, mengajarkan kepada kita hal-hal yang negatif. Tapi Rasulullah banyak mengajarkan kepada kita al-mukmin akhul mukmin, al-muslim akhul muslim. Saling mengayomi, saling melindungi, saling asah, asih, asuh dan lain sebagainya. Dari sinilah kita akan tumbuh dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya peringatan Maulid, kita lepas dari jalur artinya bulan yang ditentukan Rabiul Awal. Tidak heran Mengapa harus Rabiul Awal saja? Tidak. Sengarane peringatan Maulud itu berangkatnya dari Rabiul Awal boleh, tapi kalau kita lihat di negara lain Pakistan dan sekitarnya sampai di negeri-negeri Afrika dan sebagainya, 50 hari sebelum hari kelahiran Rasulullah sudah mulai haflah maulid Nabi Alaihi Wasallam. turung tangga rolas maulud itu sudah ramai nanti puncaknya 12 maulud dengan tertib di tiap jalan itu ada orang yang menyediakan minuman makanan yang enak-enak tapi tertib yang di truk tidak ada yang guyonan kesempatan bumbung nang trik terus guyonan ngomong saenake umpama nenek koyo takbiran bodoh ndak begitu tapi satu terkerombongan ada yang membaca burdah keliling kota ada yang membaca kesidah yang ada di dalam maulid semtuduror ada yang membaca kesidah yang dibaca di dalam kitab maulid berjanjian sehingga kota itu semalam suntuk isinya penuh dengan membaca selawat di musola masjid dan lain sebagainya makanan bebas, minuman bebas disediakan oleh masyarakat hidup kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya werenge sing arep wedi nah inilah satu contoh kok ojo maneh maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi maulid nabi terlalu tinggi kalau kita ucapkan kita terangkan maulidin nabi sepele ning ora sepele dunek sepede ora sepedenan ini larang regane tapi saya berikan contoh kecil saja apa diantaranya? Indonesia hari proklamasinya 17 17 Agustus. Biasanya pengibaran sang saka merah putih itu dilakukan setiap 17 Agustus itu hari proklamasi. Tapi Senenan kok ada apel Senen mengangkat upacara. Nanti apel tujuh belasan ada lagi pengibaran sang saka merah putih. Kalau segi lahiriah mungkin sayang yang mengikuti pada waktu pengibaran sang saka merah putih siap siap encang tangan tegap tegap sudah rapi mulai pengibaran sang saka merah putih mulai dimulai hormat kepada sang saka merah putih kurang hormat selesai tegak selesai wassalam kebanyakan saya tapi entah orang lain tidak tahu hanya sebatas selesai titik tapi kalau kita belajar hidup hati kita hidup kita didik hati kita hidup ibar tiap Senin kita diperingatkan belum apel 17-an kita diingatkan lagi kita lihat berkibar hati kita apa yang bicara setelah melihat itu berkibar apakah kita akan mengatakan cukup wah itu lambang bendera kita selesai apakah begitu tidak hatinya akan pukul tumbuh dari sedikit-sedikit akan mengatakan apa ya Allah ya Rabb semoga Indonesia tetap jaya Indonesia tetap bersatu dihindarkan dari perpecahan bangsa ini dihindarkan dari pecahnya negara ini jayakanlah lambang negara kami walaupun kelihatannya secarik kain merah dan putih kelihatannya tapi di dalamnya mempunyai kandungan nilai harga diri bangsa yang mahal aja pikiran dengan merah putih atau engono tak negora. tapi harga diri kita di situ tegak berkibar tidak bangun sendiri berkibar toh nyowo toh jiwa toh rogo mengorbankan dirinya para tokoh-tokoh sesepuh-sesepuh kita dari kalangan masyarakat biasa sampai masyarakat-masyarakat yang terpandang cendekiawan, ilmuwan, para ulama peduli terhadap republik ini dan bangsa ini untuk apa? menegakkan kembali sang saka merah putih berarti tegaknya merah putih tidak sekadar main-main penuh pengorbanan yang mengorbankan dirinya untuk bangsanya mempunyai cita-cita yang agung setelah itu berkibar disatukan hingga menjadi negara kesatuan dan persatuan apa cita-cita para beliau untuk membangun napak tilas sejarahnya mereka bisa mempunyai kekuatan mengusir pejajah dari cengkeraman belenggu penjajah dan belenggu kebodohan karena mereka bersatu tidak pernah mengatakan kamu siapa, saya siapa yang ada saya adalah orang Indonesia warga negara Indonesia bangsa Indonesia bersatu padu bagaimana menegakkan kembali sang saka merah putih itu yang ada kita malu Pak Lihat berkibar begitu kita malu. Ya Allah ya Rob, semoga saya bisa menjadi orang yang tidak mengecewakan para tokoh-tokoh pejuang kita yang telah mendahului kita yang tidak mengalami tahu-tahu listrik sudah banyak begini dalam wis aspalan kabeh rumah sakit sudah banyak dan lain sebagainya beliau-beliau jalan kaki meninggalkan keluarganya untuk memanggul senjata melawan penjajah pada waktu itu ada yang bambu runcing masuk hutan keluar hutan hidupnya dicurigai coba bayangkan belum tokoh ulama tokoh ulama masuk desa keluar desa di satu sisi dia membangkitkan bagaimana menghidupkan agama dan satu sisi bagaimana mengembangkan bangsa ini merasa mencintai kepada tanah airnya sehingga bangkit luar biasa Pak makanya kalau kita lihat sang saka merah putih mestinya kita harus malu kalau menjadi bangsa yang mudah dipecah belah harga diri bangsa kita itu mahal tinggi yang luar biasa kok dadak mudah dipecah belah mudah dijeblokkan mudah dibenturkan saling curiga mencurigai kritik mengkritik yang terkadang kurang membangun sing kritik gurung tahu rasane bagaimana carane macul ngritik ngono padahal sing macul tangane akeh kapalen pertama kali belajar macul itu ya, kadang boleh tangane huru-huru tinggal ngemplok dodok ngritik nah, inilah Masyiral muslimina rahimakumullah itu baru kita melihat saka merah untuk kita kita harus wajib menanamkan kepada hati kita semuanya tanamkan bahwa kita akan menjadi umat Islam menjadi bangsa kita menjadi bangsa Indonesia berjanji dalam hati sendiri tanamkan itu apa diantaranya Ya Allah ya Rabb jadikanlah kami hamba-hambamu dari bangsa ini tidak akan menjadi orang yang mengecewakan para sesepuh kita para leluhur kita para dari para ulama dari para tokoh-tokoh kita yang ikut andil dalam memperjuangkan agama maupun bangsa ini kalau tertanam insya Allah izin nek jadi bongsol sing mudah dijeblokaken lebih-lebih kepada kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan hubul waton minal iman yang mengajarkan ahlakul karimah yang mengerti kita sebab membedakan mana yang hak dan mana yang batil dan kita mengerti taat kepada Allah menyucikan datang Allah subhanahu wa ta'ala dan kita ngerti toat ibadah kepada Allah Ta'ala toat kepada Rasulnya toat kepada pemerintahnya negaranya toat kepada gurunya toat kepada para ulama taat kepada kedua orang tua mengerti bisa membedakan mana ahlak yang baik dan ahlak yang tidak baik laula andai kata sebab saya tidak Rasulullah SAW dari mana kita mengerti jadi peringatan Maulud dimanapun untuk membendung hal-hal yang akan memecah belah umat dan akan yang memecah belah bangsa dan republik ini ini diantaranya lawak NDW ora ikut berjuang biyen wis weruh enak lah berjuangnya nganggone apa ya perjuangan ini pakai ini ini untuk kembali kita menyatukan kembali menguhuahkan bangsa ini nanti yang akan datang kalian akan dicatat oleh sejarah sejarah yang akan mencatat bukan buku yang mencatat coba kita lihat Batak Wonobodro kita lihat sekarang kita lihat sekarang ya begitu lihat sekarang sudah ada listrik masjidnya baik kalau dulu seperti apa? Maka kalau sekarang begini batang, saya tidak heran merusaki perjuangannya orang tua-tua kita. Semoga istiqomah. Semoga batang ini menjadi mercusuar untuk yang lain-lain tauladan-tauladan yang mewarisi dan membawa benderanya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam membawa apa rahmatan lil. Assalamualaikum warahmatullahi.